Dan pada pertemuan yang kemarin telah kita bahas tentang larangan seorang untuk buang air di air yang tenang. Fil ma'id daim, daim alladhi la yajri, yaitu dilarang untuk buang air di air yang tenang yang tidak mengalir. Yang larangan tersebut disebutkan oleh para ulama ilahnya karena dikhawatirkan air tersebut akan menjadi kotor ya, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. Oleh karena jika volume air yang tergenang tersebut semakin sedikit maka larangan pun semakin ditekankan dan semakin keras karena najis tersebut semakin mempermudah untuk mengotori air yang tenang tadi. Dan sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin di akhir pembahasan kita, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum anjing ya. Apakah anjing itu suci atau tidak, najis atau tidak, apakah ludahnya itu najis atau tidak, dan apakah anjing itu boleh dimakan atau tidak, karena sebagian orang ada yang berpendapat anjing itu boleh dimakan, hanya hukumnya makruh dan tidak haram. Pada kesempatan yang kali ini, insya Allah kita akan membahas permasalahan seputar anjing, hewan yang yang masyhur dan terkenal yang sering kita lihat di tanah air kita, terutama tatkala kita tinggal bersama orang-orang non-muslim, maka anjing merupakan hewan yang termasuk termasuk hewan yang digemari oleh orang-orang non-muslim bahkan dipelihara di rumah-rumah mereka, dijadikan sahabat mereka ya. Bahkan sebagian orang-orang kafir mengutamakan lebih memuliakan anjingnya daripada orang-orang yang lain. Karena sebagian anjing memang memiliki sifat yang amanah, ya, patuh terhadap tuannya. Terutama di zaman sekarang ini betapa banyak orang-orang yang sulit kita percayai. Betapa banyak orang-orang yang tidak amanah, yang memberi kemudaratan kepada sahabatnya sendiri. Oleh karenanya ada seorang ulama yang bernama Ibnul Marzaban yang menulis sebuah kitab yang cukup aneh yang beliau beri judul Tafdilul Kilab ala kathirin mimma labithas, labithas thiyab. Yang artinya pengutamaan anjing daripada kebanyakan orang-orang yang memakai baju. Ya, artinya ada sebagian anjing lebih baik daripada orang-orang yang memakai baju daripada manusia. Yang di dalam kitab tersebut dia tuturkan bahwasanya di zaman beliau muncul orang manusia-manusia yang tidak amanah, yang mengingkari janji, yang berkhianat kepada saudaranya, Berbeda dengan anjing, anjing yang patuh kepada tuannya, yang nurut kepada tuannya, bahkan rela bekerja demi tuannya, rela berburu demi tuannya. Sehingga dia mengatakan sebagian anjing lebih afdol, lebih mulia daripada sebagian manusia dari sisi amanah dan ya e, kepercayaan. Oleh karenanya anjing merupakan hewan yang disenangi oleh sebagian orang terutama orang-orang non muslim. Dan tatkala kita hidup ya bersama orang-orang non-muslim seperti daerah-daerah bagian timur Indonesia seperti di Irian Jaya atau di Maluku, maka sering kita dapati anjing berkeliaran ya, dan sering dipelihara oleh orang-orang non-muslim. Bagaimana hukum hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan anjing tersebut? al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ya membawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah anjing ini. Kaifiyatu tathiri ma Walagofihi fihi al-kalbu. Bagaimana cara membersihkan ya bejana yang dijilat oleh anjing? Beliau Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu ay yaksilahu sab'a marrat, ulahunna bit-turab." akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tuhuru. Jadi dalam bahasa Arab ada tuhuru, ada tohuru, ada dengan dhamma, ada dengan fathah. Kalau tohur ya dengan fathah artinya air yang digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau tuhur dengan dhamma artinya perbuatan ya bersuci atau mensucikan. Oleh karena dalam hadis ini dengan dhamma. Tuhuru ina'i ahadikum. Artinya bagaimana mensucikan tempayan salah seorang dari kalian atau bejana salah seorang dari kalian idza walagha fihil kalbu jika ada anjing yang menjilat di bejana tersebut caranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaksilahu sab'a marrat caranya dengan dicuci tujuh kali ulahunna turab dan cucian yang pertama dengan tanah dengan pasir atau dengan tanah akhrajahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa fi lafdhin lahu dalam lafal yang lain sebagaimana juga termaktub dalam sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yurikhu dan tumpahkanlah air tersebut. Jadi ada bejana berisi air kemudian datang anjing ya minum dari bejana tersebut. Dalam riwayat dalam sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yurikhu buanglah isi air isi bejana tersebut. Wali dalam Sunan tirmidi Kata Nabi SAW, ukhrahunna au ulahunna biturab. Kata Nabi SAW, bagian yang terakhir, cucian yang terakhir, atau yang pertama dengan menggunakan pasir atau atau tanah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang termaktub dalam Sahih Muslim yang berkaitan dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan hewan yang nama anjing ini. Ya. Hewan yang bernama anjing ini. Karena banyak perkataan ulama dan banyak khilaf ulama tentang permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan hewan anjing ini. Yang pertama, saya jelaskan dulu makna global dari hadis ini. Kata Nabi SAW, Tuhuru inai ahadikum idha kalbu. Bagaimana cara mensucikan atau mencuci bejana yang walagofihil kalbu. Wuluk dalam bahasa Arab wuluk ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang yang luas ya. Sehingga apa namanya maknanya terkadang satu kalimat maknanya spesial ya. Jika ada perubahan kalimat sedikit maknanya terkhususkan ya. Oleh karenanya seperti wuluk dalam bahasa Arab artinya jika anjing datang kemudian dia minum dari bejana itu namanya wuluk kemudian yuharriku lisanahu. Kemudian dia gerak-gerakkan lisannya. Tidak dikatakan dalam bahasa Arab walaga yalagu wulugan tidak dikatakan wuluk kecuali jika anjing tersebut minum dari bejana yang ada airnya dan menggerak-gerakkan lisannya. Adapun kalau anjing menjilat bejana ya yang tidak ada airnya maka tidak dikatakan dalam bahasa Arab adalah walago tetapi dikatakan lahasa menjilat. Dikatakan apa? Lahasa. Yang jadi masalah dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idah walaga al-kalb jika anjing men, apa namanya menjulurkan lidahnya kemudian minum dari bejana yang ada airnya. Kenapa kita menjelaskan makna kalimat walagha? Karena ada permasalahan perkhilaf di antara para ulama yang dibangun di atas makna walagha ini. Sebelumnya eh, perlu kita ingatkan bahwasanya ada dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tetapi juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari tatkala meriwayatkan hadis ini, beliau tidak menyebutkan adanya tambahan masalah mencuci dengan pasir atau tanah. Lafal dalam Al-Imam Al-Bukhari, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a amarat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada anjing yang ya minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah tujuh kali. Cukup sampai di situ, tidak ada tambahan, harus dengan dengan tanah. Oleh karenanya para ulama berbicara para ulama hadis tentang masalah apakah perintah untuk mencuci dengan tanah ini lafalnya sohe atau tidak? Karena dalam riwayat Al Imam Al-Bukhari tidak ada lafal tambahan biturab. Setelah para ulama memeriksa sanad yang berkaitan dengan hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka dapati bahwasanya tidak ada. Jadi perawi dari Abu Hurairah sangat banyak. Jadi hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi, di bawah Abu Hurairah ada banyak di antaranya Muhammad bin Sirin, kemudian ada Al-A'raj, kemudian ada Abu Saleh, kemudian ada Abu Razin, Thabit Al-Ahnaf, jadi yang meriwayatkan dari Nabi Abu Hurairah. Ada dua sahabat, Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal. Kemudian di bawah Abu Hurairah ada beberapa rawi-rawi, di antaranya Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, Al-A'raj, Abu Saleh dan yang lainnya. Ternyata yang meriwayatkan tambahan menggunakan pasir itu cuma, cuma satu orang yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin salah seorang tabi'in yang yang terkenal. Dari sinilah para ulama khilaf tentang apakah tambahan bitorab ini hendaknya dicuci dengan tanah ini sahih atau atau tidak. Wallah alam bisawab yang lebih kuat bahwasanya ya tambahan riwayat dengan tanah ya adalah ziyadatu thiqah, tambahan dari seorang yang terpercaya sehingga lafal biturab itu adalah lafal yang sahih. Dari sini kita mengambil kesimpulan tentang hadis ini bahwasanya mencuci bejana bukan hanya dicukupkan dengan mencuci tujuh kali dengan air akan tapi salah satunya dengan menggunakan tanah. Ikhwani fillah zaniyallahu iyyakum para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama yang ingin ingin ingin ana sampaikan tentang apakah anjing itu najis atau suci. Ya, kalau najis tentunya kalau kita sentuh kita harus mencu kalau kita tersentuh dengan anjing maka kita harus mencuci tubuh kita. Kalau anjing tersebut menyentuh baju kita maka baju kita harus kita cuci. Kenapa? Karena anjing itu najis. Tetapi kalau anjing tidak najis maka tidak jadi masalah. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama bahwasanya ini pendapat Malikiyah dari mazhab Malikiyah, pendapat yang masyhur sebagaimana disebutkan oleh Al-Qarafi dalam kitabnya Ad-Dakhirah dan juga disebutkan oleh uh, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya anjing itu suci dan tidak najis. Seluruh bagian tubuh anjing semuanya. Baik badannya ya, baik bulunya, bahkan baik air liurnya itu pun tidak tidak najis. Mereka mengecualikan hanyalah kotoran anjing, air kencing anjing maupun kotoran anjing itu yang najis. Ataupun selain itu, ya, air liurnya, badannya, rambutnya, semuanya tidak najis. Dan ini pendapat Al Imam Malik rahimahullahu taala dan pendapat yang cukup kuat. Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh Al Imam Malik atau mazhab Malikiyah tentang bahwasanya anjing tidak najis di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Katakanlah bahwasanya dihalalkan kepada kalian perkara-perkara yang baik. Ya. Dan juga hasil buruan hewan-hewan yang kalian ajari, di antaranya anjing-anjing yang kalian ajari. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu yang sudah dilatih dan diajar, hasil buruannya halal. Adapun anjing yang bodoh yang tidak berilmu, hasil buruannya tidak halal. Ya, tidak halal yaitu haram. Kata mereka sisi pendalilan dari ayat ini kenapa anjing itu tidak najis tetapi suci karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Allah mengatakan ya dan hasil buruan anjing yang kalian ajari. Tentunya anjing tersebut tatkala berburu, dia akan menggigit ya misalnya kambing atau dia menggigit rusa atau dia menggigit domba ya kemudian ya diambil oleh sang pemilik anjing sang pemburu. Dan tidak disebutkan dalam hadis apapun dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut. Tidak ada dalilnya. Padahal namanya tatkala anjing menggigit pasti ada air liurnya yang yang nempel pada hewan buruan tadi. Tatkala mereka mengatakan hasil buruan anjing gigitan anjing itu halal dan tidak diperintahkan untuk dibersihkan dengan pasir atau tanah atau dicuci tujuh kali, menunjukkan anjing itu ya e, tidak tidak najis tetapi dia tahir, dia suci. Ini dalil pertama yang disebutkan oleh mazhab Malikiyah akan sucinya anjing. Dalil yang kedua mereka mengatakan, mereka dibantah. Orang-orang yang mengatakan anjing itu najis, mereka berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Rasulullah Alaihi Wasallam menyuruh untuk mencuci bejana yang airnya di, di, dijilat oleh anjing. Anjing menjulurkan lidahnya, kemudian menggerak-gerakkan lisannya, menggerak-gerakkan lidahnya, walagha fihi ya Rasulullah SAW suruh mencuci bejadanya tujuh kali kenapa Rasulullah suruh mencuci berarti karena ada najis najis kenapa karena liur anjing itu najis kalau liur anjing najis berarti badannya juga najis dibantah oleh madhab maliki yang mengatakan anjing tidak najis kata mereka Rasulullah Alaihi Wasallam menyuruh kita mencuci bejana kita tatkala dijilat oleh anjing bukan karena najis tetapi karena begitulah perintah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu kenapa sebabnya. Dan asalnya seorang mukmin kalau diperintah dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, tidak perlu bertanya-tanya kenapanya. Bisa jadi kata mereka, ya, Rasulullah Alaihi Wasallam menyuruh untuk mencuci bukan karena najis tapi karena ada penyakit dalam air liur anjing. Paham? Karena ada penyakit dalam air liur anjing bukan karena najisnya. Tidak semua yang merupakan racun itu najis bagaimana saya sampaikan. Baygon ya. Baygon itu racun tapi tidak tidak najis. Banyak perkara-perkara yang berbahaya, penyakit, mikroba, virus itu tidak najis, tetapi itu berbahaya. Oleh karenanya Nabi Alaihi Wasallam menyuruh untuk membuang air yang dijilat oleh anjing dan mencuci bejadanya bukan karena najis, tetapi karena ada penyakit. Ini pendapat mereka. Sehingga mereka mengatakan anjing tidak tidak najis. Kemudian dalil yang berikutnya yang mereka sebutkan adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat yang rajin beribadah di masjid, terutama tatkala dia belum menikah. Sering dia tidur di masjid. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Umar mengatakan, "Wa kanatil kilabu tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Walam yarushuna min dzalika syai'a. Kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dahulu saya tidur di masjid dan saya lihat banyak anjing yang apa namanya lalu lalang di masjid, termasuk di Masjid Nabawi tatkala itu. Jadi anjing-anjing tersebut kencing, kemudian datang dan pergi dan para sahabat tidak membersihkan ya tidak membersihkan kencingnya dengan air sama sekali. Ini dalil bahwasanya bahwasanya anjing tidak najis, wong kencingnya saja tidak tidak najis. Dia kencing di masjid tidak dibersihkan oleh oleh para sahabat. Ini kata mereka dalil bahwasanya anjing itu tidak najis. Di antaranya mereka juga berdalil bahwasanya anjing tidak najis dengan sabda Nabi SAW alaihi tatkala ditanya tentang sisa minum eh, sisa minum kucing ya. Kata Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya ya innaha laysat binajas bahwasanya kucing itu tidak najis Inna hiya minat tawafina alaikum akan tapi kucing termasuk hewan yang suka mengitari kalian. Dari sini kata para ulama, kucing sebenarnya itu najis akan tapi karena kucing sering berputar-putar di rumah, sering masuk ke rumah, sehingga syariat mengatakan tidak najis karena sering bergaul di rumah manusia. Kata mereka demikian juga anjing, anjing sama dengan kucing. Anjing disenangi, hewan yang disenangi oleh manusia. Oleh karenanya, anjing juga tidak najis sebagaimana kucing. Ini dalil dari madhab malikiyah yang mengatakan bahwasanya anjing tidak najis. Ya. Pendapat yang kedua yaitu merupakan madhab syafi'i. Semuanya najis. Anjing semuanya najis. Ini madhab yang tersebar di tanah air kita, madhab al-imam syafi'i rahimahullah, muridnya al-imam malik. Jadi imam syafi'i berbeda dengan gurunya dalam hal ini. Kalau gurunya mengatakan anjing tidak najis, semuanya liurnya, ya, rambutnya, ya, bulunya tidak najis, imam syafi'i terbalik. Seluruhnya najis seluruhnya najis termasuk apa? Rambutnya pun pun najis. Adapun dalil dari madhab Syafi'i yang pertama hadis yang sedang kita bahas. Rasulullah SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaks, yaksilahu sab'a sab'a marrat. Kata Nabi SAW, tuhuru, cara proses pensucian bejana kalian jika dijilat oleh anjing dengan dicuci tujuh kali. Dan ini dalil yang sangat kuat dari Imam Syafi'i rahimahullah, atau dari mazhab Syafi'i. Tatkala Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuhuru ina yahadikum. Proses pensucian bejana kalian jika dijilat dengan anjing menunjukkan apa? Berarti najis. Kenapa Nabi mengatakan proses pensucian? Berarti ada apa? Ada najisnya. Dan ini pendapat yang sangat kuat. Karena tidak ada lafal istilah tuhur, ya, tatohur, bersuci kecuali digunakan pada perkara-perkara untuk menghilangkan najis ya atau menghilangkan hadas. Oleh karena tatkala dalil ini disampaikan oleh madhab Syafi'i maka dibantah oleh madhab Malik. Mereka mengatakan Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian junub, maka bersucilah kata mereka. Kalimat bersuci ternyata bisa digunakan buat selain najis. Orang yang junub tidak najis dia, tapi dia berhadas. Ya. dibantah lagi oleh madhab syafi'i bahasanya memang kalimat bersuci itu ada dua penggunaannya. Untuk menghilangkan najis dan untuk menghilangkan hadas. Sekarang kita tanya, kalau ada anjing jilat bejana, ini ada hadas atau najis? Cuma dua kemungkinan. Kalau nggak hadas itu na najis. Kalau hadas nggak mungkin, bukan junub ini. <laughs> Tetapi tinggal satu kemungkinannya yaitu apa? Najis. Berarti Rasulullah SAW tatkala mengatakan pensucian bejana kalian jika dijilat anjing ini menunjukkan liur anjing itu najis. Karena Rasulullah SAW mengatakan pensucian. Dan kalimat tuhur tidak digunakan kecuali pada proses pensucian suatu yang yang najis. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan anjing itu najis dalam hadis dalam riwayat Muslim dari riwayat Ali bin Mishir Rasulullah SAW mengatakan fal yurikhu kalau ada anjing yang menjilat atau minum dari bejana yang ada airnya Nabi mengatakan tumpahkanlah air tersebut ini menunjukkan najis. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh tumpah? Menyuruh menumpahkan air tersebut. Padahal kita tahu air di zaman dahulu tidak banyak. Dan air yang disimpan di bejana biasanya air minum. Yang digunakan untuk diminum. Tatkala didatangi oleh anjing dan Rasulullah SAW menyuruh untuk membuang air tersebut, berarti ini kita tahu membuang air adalah idha'atul mal, mubazir kita buang air. Tidaklah Rasulullah SAW menyuruh membuang air tersebut kecuali karena ada ada najis. Terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW suruh mencuci tujuh kali bejana. Jangankan airnya. Bejananya saja disuruh cuci untuk tujuh kali. Disuruh cuci tujuh, tujuh kali. Berarti bejana tersebut ternajisi. Kenapa? Ternajisi oleh air. Yang air tersebut ternajisi oleh liur anjing. Ini pendapat yang kuat dari uh, madhab syafi'i. Ya. Dan mereka mengatakan kalau air, air liur anjing saja najis, dan itu air liur tersebut berada pada tempat yang mulia wajah adalah tempat mulia dari suatu makhluk. Manusia yang paling mulia adalah wajah. Oleh karenanya kalau antum baca ayat-ayat Al-Qur'an tentang siksaan penduduk neraka jahanam, maka Allah sering menyebutkan mereka disiksa pada wajah mereka. Ditampar wajah mereka dengan api neraka, ya. Kenapa? Karena itulah tempat kemuliaan mereka dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka anjing pun demikian. Liur anjing terletak pada mulut anjing, yang terletak pada wajah anjing pada bagian yang mulia dari anjing. Tatkala liurnya najis, maka seluruh tubuh juga lebih utama untuk najis, termasuk bulu-bulu anjing. Ini pendapat siapa tadi? Pendapat mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh mazhab Maliki? Seperti tadi disebutkan Ibnu Umar mengatakan di zaman Nabi ada anjing-anjing yang masuk masjid kencing dan tidak di disiram oleh para sahabat. Dibantah oleh madhab Malik, madhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya kondisi kondisi anjing-anjing yang lewat di Masjid Nabawi dahulu ya, tidak perlu di disiram karena bisa jadi sulit. Karena anjing itu kita tidak tahu kapan dia mau kencing, dia tidak bilang-bilang. Ya. Kemudian orang lagi tidur dia kencing di mana tidak tahu sehingga sulit untuk tiap hari mengecek di mana ada anjing apa kencing. Yang kedua, kita tahu di Madinah ya, bisa jadi sangat panas, ada angin kencang, kemudian apa namanya matahari sangat panas sehingga bisa jadi ya najis tersebut menguap dan terlebih-lebih lagi bahwasanya ya masjid tersebut dulu terbuat dari pasir bisa jadi dia meresap ke dalam ke dalam dalam pasir tersebut. Bisa jadi meresap dalam pasir tersebut. Tidak seperti sekarang ya. Kalau di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam disunahkan ya solat menggunakan khuf Rasulullah SAW mengatakan solatlah dengan ya sendal-sendal kalian. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masih terbuat dari pasir. Dan kita tahu bahwasanya di antara perkara yang bisa menghilangkan najis selain air adalah pasir. Jangan nekat kita di zaman sekarang ini nekat pakai sendal ya keluar dari pasar dari kemudian masuk masjid dengan menggunakan sendal kita katakan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak pas. Apalagi sekarang di karpet ya pakai sendal baunya nggak hilang-hilang ya tapi kalau zaman dahulu di pasir tidak jadi masalah. Kecuali kalau masjidnya masih terbuat dari pasir, dari tanah. Dan ini masih dipraktekkan oleh sebagian orang. Terutama mungkin di tempat-tempat yang pedalaman atau badui yang belum sempat membuat masjid dari apa? Dari e, tegel atau dari ubin. Ya, maka kalau masih terbuat dari pasir atau tanah, disunahkan seorang memakai memakai sendal. Tidak jadi tidak jadi masalah. Akan tapi zaman dahulu ya, ya seperti tadi tidak mengapa karena da zaman dahulu terbuat dari dari pasir. Oleh karenanya bisa jadi air kencing anjing tersebut meresap ke dalam tanah atau terkena sinar matahari yang sangat panas sehingga menguap dan para ulama menyebutkan kalau najis itu hilang dengan sinaran matahari sudah cukup meskipun tidak tidak dicuci. Oleh karenanya kalau ada anak-anak yang kemudian misalnya ngompol di spray, kemudian spray tersebut ya dijemur ya tidak sempat dicuci kemudian dijemur kemudian hilang ya tanda-tandanya ya baunya pun sudah hilang maka sudah selesai. Ya, sudah selesai karena najisnya sudah sudah hilang. Apakah dengan dicuci ataukah dengan ya terik matahari sehingga menguap najis tersebut. Sehingga mereka mengatakan ya anjing tetap tetap najis. Jadi ini pendapat yang yang kuat Allah alam bisawab. Adapun pendapat yang ketiga dan ini pendapat sebagian ulama seperti pendapat Abu Hanifah dan juga riwayat dari Imam Ahmad dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya anjing itu ada perincian. Anjing itu najis kecuali rambutnya, rambutnya tidak najis. Rambutnya tidak najis. Dan secara umum, rambut-rambut seluruh hewan itu tidak najis. Kenapa? Karena rambut bahkan sebenarnya mengatakan rambut babi pun tidak najis. Kenapa? Karena rambut itu tidak ada di situ sel-sel kehidupan. Rasulullah SAW melarang kalau ada dalam hadis disebutkan, kalau ada bagian anggota tumbuh hewan yang lepas dari hewan tersebut, maka itu dihukum bangkai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada kambing, kambing yang masih hidup kemudian tidak sengaja tersayat atau ter, terpotong kakinya, kakinya lepas, maka kakinya tadi tidak boleh dimakan, dia bangkai. Kakinya tidak boleh di, dimakan karena terlepas sebelum kambing tersebut di, disembelih. Jadi misalnya seorang kemudian berburu e, rusa, kemudian dia lemparkan parangnya kemudian mengenai kaki seekor rusa, kakinya lepas, kakinya tidak boleh dimasak, kaki ini bang bangkai. Karena dia terlepas dari hewan yang masih hidup. Namun ulama sepakat, kalau kambing ya diambil rambutnya, rambutnya najis atau tidak? Diambil apa bulu dombanya? Najis atau tidak? Tidak, ulama sepakat tidak najis. Bulu domba diambil dari domba tidak najis. Kenapa? Karena bulu tersebut tidak mengandung sel-sel sehingga kalau digunting tidak, sang domba tidak merasa sakit karena tidak ada sel-sel kehidupan. Antum rambutnya pun kalau digunting sakit atau tidak? Teriak-teriak nggak? Tidak, kecuali kalau digunduli baru mungkin <laughs> kena kulit baru sakit. Tapi kalau rambutnya jadi potong, tidak ada sel kehidupan di situ sehingga tidak najis. Dari sini kata para ulama, sebagian ulama bahwasanya rambut anjing tidak najis. Kecuali kalau diketahui anjing tersebut menjilat-jilat rambutnya, ya. ya ini baru jadi masalah, menjilat-jilat bulunya. Dia najis bukan karena rambutnya, tapi karena karena jilatan air liurnya. Demikian juga bulu e, babi pun tidak najis karena tidak ada sel kehidupan dalam bulu babi tersebut. Wallahu alam bisawab. Sekarang masalah berikutnya jika anjing telah menjilat air dalam bejana, bagaimana hukum air yang ada dalam bejana ini? Najis atau tidak? Kalau masalah pertama kesimpulannya anjing itu ya najis. Liur anjing itu najis. Berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Pendapat jumhur ulama liur anjing itu najis. Sekarang bagaimana kalau anjing sudah menjilat atau meminum dari bejana tersebut? Apakah airnya menjadi najis atau tidak? Ini pun khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Maliki dia mengatakan tidak najis. Kenapa? Asalnya anjing tidak najis, maka air yang dijilat oleh anjing pun tidak tidak najis. Sehingga Imam Malik tatkala ditanya, bagaimana seorang yang dia berwudu? Jadi Imam Malik ini Imam Darul Hijrah. Imam Malik tinggal di kota Madinah. Ya. Dan madhab dia madhab yang kuat. Dia tinggal di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ulama kota Madinah. Sehingga banyak pengikut dari Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i pun belajar dari Imam Malik. Sehingga pendapat dia pendapat-pendapat yang lumayan kuat. Ya. Di antara pendapat beliau, air yang sudah dijilat oleh anjing tidak najis. Oleh karenanya kalau beliau ditanya kalau ada orang berwudu dari air yang bekas dijilat anjing bagaimana hukumnya? Kata beliau sah karena airnya masih suci dan mensucikan dan tidak najis. Karena liur anjing tidak tidak najis. Pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya kalau anjing menjilat pada air otomatis air tersebut menjadi najis. Jadi ada air di bejana dijilat oleh anjing, diminum oleh anjing, air, air tersebut otomatis menjadi najis. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuang air tersebut. Memerintahkan untuk membuang air tersebut karena najis. Pendapat yang ketiga, pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya air tersebut ya tidak najis kecuali berubah. Berubah kalau ada nampak bau dari air liur anjing atau ada ya misalnya eh, apa namanya luzuja apa namanya kekentalan seperti air liur anjing sudah bercampur dan nampak dalam bejana tersebut maka air tersebut menjadi najis kalau tidak maka tidak ya. Dan pendapat yang lebih hati-hati kita katakan kalau ada perubahan bahwasanya air tersebut najis. Terutama Rasulullah SAW mengatakan idza walaga ahaduk idza atau huru ina'i ahadikum. Mensucikan bejana salah seorang dari kalian. Namanya bejana seseorang bukanlah bejana besar terutama di zaman Nabi SAW. Bejana-bejana yang kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan air minum ya. Sehingga airnya sedikit, jumlah air yang sedikit ini kalau dijilat oleh anjing rentan untuk najis karena liur anjing itu najis. Jadi lebih hati-hati kalau uh, ada air li, ada anjing yang menjilat dari bejana tersebut maka airnya kita kita buang. Ikhwani fillah zanillahu iyyakum. Permasalahan berikutnya yang ingin saya sebutkan tentang masalah anjing itu halal atau haram dimakan. Anjing itu halal atau haram dimakan. Sebagian saudara-saudara kita di tanah air ada yang berpendapat anjing itu makruh tidak haram, boleh dimakan. Namun kalau kita bilang silakan makan, dia tidak mau makan ya. <laughs> Dia tidak mau makan, cuma dia bilang makruh hukumnya. Kamu mau makan? Enggak, saya enggak mau makan. Kenapa? Saya enggak mau. Haram atau tidak? Tidak, cuma apa? Makruh. Dan ini ternyata memang ada riwayat dari sebagian Malikiyah bahwasanya ada riwayat dari sebagian madzhab Malikiyah bahwasanya anjing itu tidak haram, tetapi hanya makruh. Mereka berdalil dengan apa? Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya." Min uh, dalam surat Al-An'am sebentar anak. Siapa yang hafal ayatnya? "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'amin yata'amuhu." Ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, aku tidak mendapati dari wahyu yang Allah turunkan kepadaku ala ta'imin yata'amuhu ya tentang makanan yang dimakan oleh seorang ya, yang tidak diharamkan kecuali apa illa ayyakuna maitatan kata Allah kecuali bangkai audama masfuhan atau darah yang mengalir aulah makhinzirin atau daging babi fa innahu rijis karena itu merupakan najis. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak ada yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an yang turun. Allah perintahkan Nabi untuk mengabarkan tidak ada yang diharamkan berdasarkan wahyu yang turun kepadaku kecuali beberapa perkara di antaranya adalah maitah yaitu bangkai. Yang kedua adalah ya darah yang mengalir. Jadi darah itu hukumnya haram. Karena saya lihat sebagian orang Indonesia darah itu ditampung, kemudian getah itu ditampung, kemudian digoreng. Memang enak ya. <laughs> Tetapi itu apa hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Yang ketiga, makin zirin atau daging babi fa innahu rijis karena itu hukumnya najis. Kata mereka Allah tidak menyebutkan kecuali anjing. Anjing tidak disebutkan dalam ayat ini. Padahal disebutkan la ajidu fi ma uhya ilayya. Ya, tidak di, tidaklah diwahyukan, aku tidak menemukan dari wahyu yang Allah turunkan kepadaku muharraman ala ta'imin yata'amuhu, haram bagi orang untuk makannya kecuali perkara-perkara ini. Jadi bangkai, kemudian darah yang mengalir, daging babi, au fiskon uhilla liwairillahi bih, atau hewan yang disembelih untuk selain Allah ini semua haram dimakan. Anjing tidak disebutkan. Kata mereka kalau begitu anjing hukumnya halal tetapi makruh. Namun pendapat yang benar para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anjing hukumnya haram. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW melarang untuk makan kulladina bin minasiba. Seluruh hewan yang buas ya, yang memiliki taring, ini hukumnya haram dimakan. Dan anjing termasuk hewan yang buas. Yang dia hewan karnivora dan dia makan dengan menangkap dengan apa? Taringnya. Karena kalau kita mengatakan anjing itu halal karena tidak sebutkan di Al-Quran, kita bilang kalau gitu Ya, banyak perkara yang tidak disebutkan di Al-Qur'an. Contohnya ya apa? Singa. Mana disebutkan singa haram dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Singa, kemudian macan, kemudian monyet ya, tidak disebutkan. Padahal ini hewan-hewan yang sepakat para ulama hukumnya haram tidak boleh di dimakan. Ya. Kemudian ada perkara juga yang haram yang yang disebutkan oleh Al-Qur'an tapi tidak disebutkan dalam surat Al-An'am tersebut. Contohnya seperti khamar. Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Innamal khamr wal maisir wal, ans wal ansab wal azlamu rijisum min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr najis kata Allah kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, khamr haram. Allah tidak kecualikan khamr dalam surat Al-An'am tadi. Sehingga orang yang berdalil dalam dengan surat Al-An'am tadi dalam, dalam ayat dalam surat Al-An'am, aku tidak menemukan suatu yang haram yang diwahyukan oleh Allah kepadaku kecuali ya, kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi atau sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu halal, ini tidak bisa dijadikan dalil karena ternyata khamar juga disebutkan dalam ayat yang yang lain. Tidak dikecualikan dalam ayat ini. Oleh karena ikhwani fillah Allah iyakum, kita tahu bahwasanya syariat turun bertahap ya. Bisa jadi tatkala turun ayat dalam surat al alam tersebut tidak ada yang diharamkan kecuali empat perkara tersebut. Namun berjalan dengan waktu ada perkara-perkara lain yang diharamkan seperti khamar, kemudian seluruh binatang, buas yang dia menangkap dengan taringnya, ya, seperti anjing dan yang lainnya. Kemudian juga ya hewan-hewan yang lain yang turun belakangan syariatnya. Oleh karenanya dalil atau pendapat yang mengatakan ya anjing itu makruh dan tidak haram adalah pendapat yang sangat lemah. Oleh karenanya, meskipun direwayatkan dari sebagian ulama Malikiyah, akan tapi para muhakkikin, para fuqaha dari madhab Malikiyah yang yang berkompeten dalam mengenal madhab Malikiyah seperti Ibnu Abdul Bar dan juga seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mereka mengingkari bahwasanya ini pendapat Imam Malik. Kata mereka tidak, yang benar Imam Malik mengatakan anjing itu haram dimakan. Anjing itu haram dimakan. Ya. Oleh karenanya madhab, penganut madhab maliki mengingkari kalau ini pendapat dari madhab maliki. Karenanya kita katakan bahwasanya anjing ya boleh dikatakan hampir-hampir disepakati oleh seluruh ulama haram hukumnya. Oleh karenanya kita hati-hati kalau kita berjalan di sebagian tempat seperti saya pernah pergi ke Solo, ya saya lihat ada tulisan apa R2, ya, rica-rica ya. Hati-hati itu daging apa? Daging anjing ya. Sebagian teman masuk makan tidak tahu R2 penasaran, dia masuk makan ternyata enak. Ternyata apa? Anjing. Atau ada namanya B2, itu babi, hati-hati. Mereka tidak tulis babi, mungkin takut dilempar sama orang muslim ya. Dia tulisnya B2 sama apa? R2 rica-rica. Tidak tahu ternyata apa. Atau sate apa namanya? Sate jamu. Ditulis apa? Sate sate jamu. Ternyata sate jamu maksudnya maksudnya anjing. Orang kira sate, ada sate kambing, sate ayam, mata sate jamu. Maksudnya apa? Makan tidak tanya-tanya, beli, sudah kenyang baru tanya ini apa ternyata anjingnya. Sudah terlanjur apa? Enak, sudah terlanjur gelegean ya. Ini ini jadi masalah. Oleh karena hati-hati jika seorang ya harus tahu ini anjing atau atau bukan ya. Karena anjing hukumnya haram dan seorang kalau sudah makan yang haram hendaknya di, dimuntahkan. Ikhwani fillah Allah kita kembali kepada masalah proses pensucian bejana yang jilat anjing. Sekarang ada beberapa masalah di antaranya seperti Bagaimana kalau anjing di situ tidak menjilat tapi buang air kecil di bejana tersebut? Dia datang kemudian dia pipis di situ. Apakah hukumnya sama? Kita tahu air kencing anjing najis. Tetapi apakah bejana juga harus dicuci tujuh kali dan dikasih pasir? Ini hilaf di antara para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan, kalau liurnya saja harus dicuci dengan pasir, maka kencingnya lebih utama. Namun sebagian ulama mengatakan tidak. Yang disebutkan oleh Nabi cuma masalah air liur. Ya. Masalah kencing dan yang lainnya tidak perlu, tidak disebutkan. Ya. Tentunya lebih hati-hati kita juga cuci dengan apa? Dengan tujuh kali disertai dengan apa? Disertai dengan pasir. Meskipun nas yang datang hanya masalah air, air liur. Kemudian permasalahan berikutnya. Bagaimana dengan babi? Sekarang babi, kalau babi menjilat kita, <laughs> atau babi menyentuh kita, sebelumnya anjing. Jadi kalau anjing misalnya kita menganggap tubuh anjing itu najis sebagaimana madhab syafi'iyah. Jika anjing terkena apa namanya baju kita, kemudian dia nyenggol kita. Ya. Apalagi kita harus mencuci baju kita juga tujuh kali dengan ditambah pasir? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Jadi yang dicuci dengan tujuh kali, air tujuh kali dan dengan pasir, itu hanyalah liur anjing atau yang lebih parah daripada liur anjing. Seperti kencing anjing atau kotoran anjing. Adapun kalau tubuh anjing ya, itu tidak perlu dicuci dengan air dan dipasir tujuh kali dengan pasir, tidak perlu. Yang perlu hanyalah air liur anjing jika dia jilat ini jadi masalah. Atau kena kencingnya atau kena dengan kotoran anjing. Sekarang babi bagaimana? Kalau kita menyentuh babi, kita tahu madhab syafi'i yang mengatakan dan madhab jumhur ulama, ulama mengatakan babi itu bukan cuma haram dimakan, tetapi juga najis. Allah mengatakan fa innahu rijis. Sungguhnya babi itu najis. Sekarang kalau babi sentuh kita atau babi jilat kita atau kita terkena air kencing babi atau kita terkena kotoran babi, apakah harus dicuci tujuh kali? Jawabannya tidak. Sebagian ulama seperti madhab syafi'i yang mengatakan dan juga madhab imam Ahmad bahwasanya najisnya babi lebih parah daripada najisnya anjing. Karena babi disebutkan dalam Al-Quran au lahma khinzirin fa innahu rijis. Tidak boleh dimakan babi tersebut karena dia najis. Dan kenajisan babi lebih parah daripada anjing. Kalau anjing disuruh cuci tujuh kali, salah satunya dengan pasir, terlebih-lebih lagi babi. Akhirnya ah, pendapat ini kurang kuat. Ya. Dalam hal ini kita tidak menerima kias. Ya. ya. Tidak menerima kias karena ya tidak disebutkan dalam dalil-dalil yang lain bahwasanya babi harus cuci tujuh, tujuh kali. Tatkala Nabi, uh, uh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan daging babi itu najis, itu berkaitan dengan proses makan. Bahwasanya haram sehingga kenajisannya tadi berkaitan dengan jangan sampai engkau memakan daging babi. Tidak melazimkan bahwasanya kenajisannya lebih berat daripada najisnya anjing. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW mengharamkan luhum al-humur al-ahliyah ya, dulu apa namanya keledai-keledai negeri himar, keledai-keledai negeri, dahulu boleh dimakan. Kemudian tatkala perang Khaybar kalau tidak salah, ya, para sahabat sedang memasak daging keledai. Kemudian mereka dalam keadaan lapar, mereka ditimpa dengan rasa lapar, Allah uji mereka. Tatkala kider yaitu tempayan sudah mendidih dan daging keledai sudah masak dan siap dimakan, tiba-tiba ada perintah ya bahwasanya luh apa luhum humurul ahliyah telah diharamkan. Akhirnya para sahabat langsung menumpahkan tempayan-tempayan tersebut, padahal mereka dalam keadaan lapar, padahal daging-daging keledai negeri tersebut sudah siap dimakan. Allah uji mereka. Allah haramkan tatkala mereka sedang lapar. Dan Allah haramkan tatkala sudah masak. Bukan dari awal-awal. Sebelum mereka sembelih. Ini sudah mereka sembelih. Sudah mereka kuliti. Sudah mereka potong. Sudah mereka bumbui. Sudah mereka masak. Sudah mereka lapar menunggu. Tatkala sudah masak baru diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun itu ujian. Akhirnya para sahabat membuang seluruh daging-daging tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Inna harijis. Ya, daging keledai negeri tersebut rijis, najis, kata Nabi SAW. Akan Nabi ternyata kenajisan tersebut berkaitan dengan masalah makan-makan. Buktinya, keledai negeri boleh dinaiki. Boleh dinaiki. Bahkan liurnya pun tidak apa-apa, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak najis. Ya, para sahabat yang naik keledai tentu tidak terlepas dari terkena liur keledai. Ya, mungkin terkadang keledainya ngiler, kemudian ada angin yang menerpa, akhirnya ngiler tersebut terkena sebagian pakaian para sahabat, namun tidak jadi masalah. Tidak disuruh cucu tujuh, tujuh kali. Oleh karenanya meskipun Allah mensifati babi dalam Al-Quran dengan rijis, najis tidak melazimkan kenajisannya, lebih parah daripada kenajisannya air liur anjing. Sehingga dengan demikian, tatkala seorang terkena uh, kotoran babi atau air kencing babi atau jilatan babi, maka tidak harus mencucinya tujuh kali. Yang dicuci tujuh kali hanyalah kotoran apa namanya air liur anjing atau air kencing anjing atau kotoran anjing. Tidak bisa dikiaskan dengan uh, kotoran anjing. Kemudian bagaimana proses mencuci bejana tersebut? Rasulullah SAW mengatakan faksiluhu sab'an nabi turab. Cucilah tujuh kali dengan air. Yang pertama dengan dengan pasir. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, wa afiruhu thaminata biturab. Kata Rasulullah SAW, yang kedelapan kasih pasir. Yang kedelapan kasih pasir. Jadi sini ada khilaf di antara para ulama. Cucinya tujuh kali atau delapan kali. Karena dalam hadis yang lain, bukan hadis Abu Hurairah dari Ibnu Mughaffal, Rasulullah SAW menyebutkan delapan kali. Namun para ulama berusaha mengkompromikan dua hadis ini. Maksudnya delapan kali yang kata wa'afiruhu thaminata turab yang delapan dengan pasir artinya pasir itu dianggap delapan. Tapi kalau dimasukkan dalam satu tidak dihitung dari cucian air, dia ke delapan. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh seorang tatkala mencuci bejana pasir dulu, baru kemudian dibilas dengan air tujuh tujuh kali. Atau bilasan pertama airnya dicampur dengan pasir diaduk. Ini sudah termasuk satu dua. Jadi pasir satu, air sah, satu. Kemudian dicuci, kemudian dibilas sisanya dengan enam kali air. Intinya harus tujuh kali. Dan riwayat-riwayat yang paling kuat adalah pertama kali dengan menggunakan menggunakan pasir. Jadi cara yang benar mencuci e, bejana yang dijilat oleh anjing dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Pertama pakai pasir, jadi digosok dengan pasir, kemudian setelah itu dibilas dengan air tujuh tujuh kali. Ini caranya ya. Dan ternyata dari eh, teknologi modern sekarang tentang masalah kedokteran, mereka dapati dalam liur anjing ada semacam cacing atau ya mungkin mikroba atau virus yang berbahaya yang dia melengket tatkala seekor anjing men, e, minum dari minum dari bejana ya ulat tersebut melengket di dinding-dinding bejana dan jika hanya dicuci dengan air maka tidak hilang ulat tersebut hendaknya dengan menggunakan apa dengan menggunakan pasir. Dan pasir ini ada fungsinya. Oleh karenanya kita dapati mayat-mayat dikubur di pasir. Kita orang meninggal kubur di pasir dan tidak mengeluarkan bau yang busuk. Jadi eh, ulat-ulat uh, tersebut tidak bisa menembus pasir atau kemudian keluar ya. Berbeda kalau kita taruh di tempat yang lain mungkin keluar bau yang busuk menembus atau ulatnya keluar dari kita atau bahwasanya daging kita dimakan ulat tatkala di di di, di kuburan. Kita berteman dengan ulat-ulat. Namun tatkala dikubur di pasir tidak menimbulkan bau yang tidak menimbulkan bau. Ini kata mereka, oleh karenanya mereka mengatakan para ulama, hendaknya pasir tidak digantikan dengan sabun tatkala mencuci bejana yang terkena jilatan anjing, tapi harus dengan pasir. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan boleh pasir tersebut diganti dengan ya baik klin atau yang lainnya yang yang yang lebih kuat daripada pasir dalam membunuh kuman misalnya. Tapi kita bilang masalah mencuci dengan pasir ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dalam rangka untuk semakin memperbesih, kemungkinan kedua Rasulullah SAW ingin menggabungkan antara dua pensuci. Kita tahu masalah mencuci bisa dengan air, bisa dengan tanah. Oleh karenanya kalau orang tidak mendapatkan air, dia bisa bertayamum dengan dengan pasir. Bisa jadi maksud Rasulullah SAW untuk membersihkan ya eh, najis yang dari liur anjing ini dengan menggabungkan dua pembersih, baik tanah maupun air. Wallahu alam bisawab, yang lebih hati-hati adalah kita mencuci dengan menggunakan pasir dicampur dengan dengan air. Inilah para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya apa yang bisa saya sampaikan tentang masalah seputar anjing dan najis yang berkaitan dengan dengan anjing ya. E, selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya maka saya persilahkan silakan. Sini maju. Terima kasih. Tadi Pak Kiai mengatakan mengartikan turap itu dengan pasir. Yang saya tahu turap itu artinya debu. Bagaimana apakah menggunakan debu atau pas apa apakah pasir? Terima kasih. Uh, jadi uh, tidak mesti debu ya, tidak mesti debu. Boleh dengan tanah. Jadi mereka mengatakan um baik dengan pasir maupun dengan tanah. Ya, yang penting yang apa namanya e, bisa digunakan untuk bersuci karena pensuci ya selain dengan apa namanya e, dengan air bisa juga dengan tanah oleh karenanya eh, dalam hadis-hadis disebutkan jika seorang misalnya masuk masjid kemudian dia mendapati di sendalnya ada kotoran Nabi SAW menyuruh untuk menggosoknya di di tanah ya. jadi e, umum baik dengan yang penting ada nilai buminya baik dengan e, pasir ataupun dengan apa dengan tanah ya. Kalau debu sulit juga kita mencarinya. Ya. ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Uh, bagaimana hukumnya memelihara anjing untuk berburu hama babi? Kalau di kampung saya, kalau di Padang itu dipakai sebagai uh, binatang untuk uh, berburu hama babi. Ini di antara anjing-anjing yang diperbolehkan rukhsah dari dari syariat untuk boleh dipelihara. Di antaranya seperti anjing untuk berburu anjing untuk menjaga ya, menjaga misalnya kebun ya ini ini atau menjaga hewan ternak supaya tidak diburu oleh hewan yang lain, maka ini diperbolehkan dalam syariat tidak mengapa. Akan tapi para ulama khilaf bagaimana dengan anjing-anjing yang diperbolehkan ini? Apakah dia najis sama seperti anjing yang tidak diperbolehkan anjing liar? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya hukumnya sama. Meskipun anjing ini diperbolehkan untuk dipelihara, ya. Tetapi kalau dia menjilat misalnya bejana, maka tetap saja proses pencuciannya tujuh kali salah satunya dengan dengan tanah ya, salah satunya dengan tanah. Tapi memeliharanya boleh karena ada tujuan yang kita maksudkan, yaitu diantaranya untuk berburu dan diantaranya untuk menjaga misalnya kebun atau menjaga hewan ternak, ya ini diperbolehkan. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Ustaz e, pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya makan kepiting Ustaz? Karena di Indonesia sudah banyak makan kepiting. Eh, yang kedua adalah dalam sholat Ustaz. Di Indonesia sholat, dalam sholat. E, gerakan jari itu sebenarnya yang sesuai sunnah itu seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah e, di Indonesia itu kalau tas tasahud itu, sholat subuh maupun Jumat itu, Uh, tasahudnya duduknya duduk tasahud akhir gitu ya. Nah ini yang benar yang mana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Ini ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, ya, yaitu bagaimana hukum makan kepiting. Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya uh, Rasulullah SAW mengatakan al-hilu maitatuhu bahwasanya uh, air laut itu hewan yang hidup di air laut itu halal bangkainya. Akan tadi maksud maksud Nabi SAW adalah hewan yang tidak hidup kecuali cuma di laut atau sungai. Adapun hewan yang hidup di dua alam, seperti penyu, kemudian kepiting, kemudian e, buaya, maka ini jadi problem dalam hal ini. Ada dua dua dalil yang mengikat hewan ini. Apakah kita ikutkan kepada hewan laut sehingga hukumnya halal ataukah kita ikutkan dengan hewan darat? Ini jadi masalah. Saya sebutkan kalau misalnya contohnya seperti belut. Belut ini, belut laut atau ular laut itu tidak pernah keluar ke darat. Maka dia murni adalah hewan laut. Oleh karenanya meskipun dia ular, dia boleh dimakan. Demikian juga misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan yang buas. Dan dia tidak pernah keluar ke darat sebentar untuk berjemur misalnya. Tidak pernah. Oleh karenanya ikan hiu meskipun dia buas, dia boleh dimakan karena dia termasuk hewan laut dan tidak pernah keluar dari laut. Yang jadi masalah seperti penyu. Kalau penyu, ini apakah kita ikutkan dengan seperti ikan tongkol ataukah kita ikutkan dengan kambing hewan darat karena penyu ini ada ada nadinya, ada urat, ada darah yang mengalir di uratnya ya. Kalau kita ikutkan penyu dengan ikan tongkol sebagaimana hewan laut, ya maka tidak perlu disembelih, tinggal dimakan saja. Nah, tapi kalau kita ikutkan dengan kambing sebagaimana hewan darat, maka harus disembelih. Dari sini ada pertentangan dua dalil, apakah diikutkan dengan hewan laut ataupun ikut ikut hewan darat. Untuk lebih hati-hati, maka kita ikutkan dengan hewan darat. Oleh karenanya kalau kita ingin makan penyu, kita sembelih dulu. Sebagaimana kalau kita ingin makan kambing, kita sembelih, sembelih dulu. Sekarang kalau kepiting bagaimana? Kepiting kalau kita ikutkan dengan hewan laut jadi nggak jadi masalah. Kalau kita ikutkan hewan dengan hewan darat pun tidak jadi masalah karena tidak perlu disembelih karena dia tidak ada aliran darah, tidak ada apa namanya urat nadi. Tinggal digoreng saja kepiting tersebut, tidak perlu disembelih. Jadi tidak jadi masalah. Pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Salat gerak-gerak jari. Masalah gerak-gerak jari ini uh, uh, khilafnya dibangun di atas sebuah hadis ya. Sebuah hadis so, hadis itu sahih atau atau tidak ya. ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan setiap Rasulullah SAW duduk di tasyahud fa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan apa? Dengan jari telunjuknya. Dalam satu lafal riwayat, kalau tidak salah tambahan Zaidah Ibnu Kudama, dia mengatakan fayuharrikuha maka Nabi SAW menggerak-gerakannya yad'u biha Rasulullah SAW berdoa dengan jari tersebut tambahan ini dalam lafal hadis fayuharrikuha Rasulullah menggerak-gerakannya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang tambahan ini sahih atau tidak sebagian ulama mengatakan tidak sahih tambahan ini karena ini ada ziyadatus sikhot tetapi menyelisi para perawi-perawi yang lain. Akan tapi jumhur ulama mensahihkan tambahan ini. Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya. Mayoritas ulama, ya saya tidak menemukan dari para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu yang mendhaifkan, yang melemahkan tambahan riwayat ini. Akan tetapi para ulama berselisih pula dengan tafsiran apa yang dimaksud dengan menggerak-gerakkan di sini. Ada yang menggerakkan menggerakkannya tatkala asyhadu alla ilaha illallah. Ini masalah tafsiran, tetapi lafal hadis ini soheh karena disohhekan oleh banyak ulama mutaqaddimin. Wallahu alam bisawab. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan fayuharrikuha menggerak-gerakkannya, ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu memberikan faedah senantiasa. Sehingga dia senantiasa apa? Menggerak-gerakkannya. Ada yang mengatakan menggerak-gerakkannya karena Rasulullah mengatakan ya biha. Apa namanya? Sahabat mengatakan ya biha. Rasulullah SAW berdoa dengan jarinya sehingga tidak dia gerakan kecuali tatkala berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tatkala tidak berdoa dia diam seperti at-tahiyatul lillahi mubarakatu salawat thayyibatu Ini belum doa. Asyhadu alla ilaha illallah belum doa. Tatkala doa Allahumma shalli ala Muhammad mulai berdoa. Ini masalah khilaf yang jelas banyak ulama mensahihkan lafal tambahan ini, tetapi bagaimana cara menggerak-gerakannya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menggerakkannya tatkala menyebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma shalli. Setiap dia sebut nama Allah dia gerakkan. Ada yang menggerakkan terus, ya. Tetapi saya ingatkan, Jangan sampai seorang menggerakkan dengan cepat-cepat ya. Nah ini tidak, kalau itu benar-benar datang dari Nabi akan diriwayatkan oleh banyak orang. Sebagian orang disebutkan memang dalam riwayat bahwasanya gerakan jari itu lebih dibenci oleh syaitan atau ditakuti oleh syaitan. Gerakan seorang tatkala tasyahud dia menggerakkan jarinya. Sebagian orang salah paham dia menyangka semakin digerakkan setan semakin takut ya. Tidak masih demikian. Ya, gerak saja seperti biasa sebagaimana tafsiran para ulama. Tapi dia bilang ada yang mengatakan cepat kenapa biar setannya takut. Ini tidak tidak demikian maksudnya. Cukup antum gerakan asyhadu alla ilaha illallah atau Allahumma sholli. Apakah setiap tasyahud baru digerakkan ataukah setiap menyebut nama Allah digerakkan ataukah setiap berdoa digerakkan? Ini khilaf di antara para ulama. Intinya kita saling memahami. Sehingga jangan sampai kita menuduh seorang yang sholat kemudian jari ini digerakkan, orang ini ngaco, orang anda. Ah, ini ada khilaf di antara para ulama ya, ya. Jadi tidak jadi masalah ya. Ada pendapat demikian, ini masalah. Jadi masalah menggerakkan ada, cuma bagaimana cara menggerakkan tersebut, tidak ada nas yang kot'i, sehingga di situ ada perbedaan persepsi di kalangan para ulama. Kemudian masalah berikutnya, masalah tatkala sholat subuh, tasyahud akhir, ya tasyahud cuma satu, tasyahud tatkala sholat subuh, ya. Apakah duduknya tawaruk dengan memasukkan kaki ke, ke bawah, ataukah seperti tatkala kita duduk di antara dua sujud? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Madhab Syafi'i dan Madhab Hambali ya, ya, bersepakat dalam solat yang dua kali tasyahud. Bahwasanya kalau tasyahud pertama duduknya iftirash, tasyahud kedua dengan tawarruk memasukkan kakinya. Tetapi kedua madhab ini berselisih tatkala solat yang punya tasyahud cuma satu kali saja. Bagaimana? Apakah tawarruk atau atau tidak? Ya, ya. Ini ada khilaf di antara para ulama dan saya punya tulisan khusus masalah ini tentang tentang perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini intinya ya kita mengambil ke hadis umum dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW ya idza jalasa fi salat iftarash atau kama qala sahabat ya bahwasanya sebagian sahabat seperti Aisyah dan Ibnu Umar kalau tidak salah menyebutkan Rasulullah SAW kalau duduk di salat maka beliau duduknya iftirash dengan iftirash oleh karenanya tidak ada pengkhususan dari lafal umum ini kecuali masalah solat yang dua tasyahud. Dalam satu riwayat hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW tatkala solat dua tasyahud, maka tasyahud akhirnya beliau dengan tawarruk. Ini sepakat seperti solat isya, solat maghrib, solat duhur, solat asar. Yang jadi khilaf cuma masalah solat subuh. Ya. Ada yang berpendapat dengan madhab syafi'i, maka karena dia adalah tasyahud yang terakhir, maka dikiaskan dengan hadis yang tadi yang mengatakan hadis tasyahud terakhir dengan tawarruk. Yang mengatakan salat subuh tasyahudnya dengan iftirash, mereka berdalil dengan keumuman hadis. Rasulullah SAW setiap duduk dalam salat dia iftirash. Ini masalah khilafiyah. Ya, ya kita harus toleransi masalah masalah ini. Wallahu alam bisawab. Bagaimana dengan pasir yang dipakai mencuci najis? pernah dikencingi oleh anjing? Sah atau tidak? Maksudnya, bagaimana dengan pasir yang dipakai mencuci najis? Oh, pasirnya pernah dikencingi anjing. <laughs> pasirnya dicuci dulu tujuh kali. <laughs> Allah alam banyak pasir yang bersih, jangan pakai pasir yang apa? Yang ada najisnya ya. Jadi kalau mau suci, cari pasir yang bersih. Pasir banyak alhamdulillah di di tanah air kita. Ya banyak tanah ambil aja, tidak perlu cari pasir yang ada najisnya. Nah, jadi masalah pasirnya dicuci tujuh kali lagi. Ini agak repot lagi. Tinggal disiram dengan dengan air untuk menghilangkan najisnya baru digunakan untuk mencuci. Jadi perjalanan jadi panjang. Cari saja pasir yang belum terkena najis. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, saya yakin ada saudara-saudara kita atau mungkin bahkan anak yang kuliah di Fakultas Peternakan atau di kedokteran hewan. Nah, mau tidak mau mereka mungkin ada praktikum atau mungkin nanti profesinya itu ke sana. Ini kira-kira kemudian adabnya atau apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah yang tadi yang terkait dengan anjing, kaitannya dengan karena sekarang ini kan Iya, dokter hewan, kemudian sarjana peternakan yang mungkin pada saat itu kan ada praktikum yang kadang-kadang mungkin eh, sekarang ini eh, di era globalisasi ini yang namanya anjing itu di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dijadikan Eh, kontes, kemudian mereka kliniknya pun juga bahkan pada saat pada saat mereka lebaran itu mereka uh, apa dititipkan bahkan kemudian mendirikan salon untuk anjing dan sebagainya. Kemudian yang ke kedua adalah ini Ustadz yang terkait dengan masalah ibadah haji, ibadah umroh dengan proses perubahan perilaku. Kita ini sudah sampai 10 tahun, 15 tahun harus menunggu, tetapi kok tidak ada satu proses signifikansi di dalam ini. Termasuk kadang-kadang di hotel pun juga makan disisakan, ambil ini apa dan sebagainya. Saya kira itu. Assalamualaikum. Uh, tentunya uh, siapapun orangnya tatkala mempelajari uh, apa namanya bidang-bidang ilmu pengetahuan, tentunya dia tetap beradab dengan adab-adab Islam. Tentunya di sana ada perkara-perkara yang disebut dengan darurat harus dia kerjakan meskipun terkadang menyelisi sebagian dalil akan tapi karena kondisinya darurat maka dibolehkan oleh syariat ya. Tapi kalau dia jadi dokter hewan, ya usahakan dia uh, apa namanya? <laughs> Eh, menjauh dari alhamdulillah masih banyak hewan-hewan lain yang sakit ya ada ada ayam ada bebek nggak usah dia jadi dokter anjing ya uh, jadi uh, seorang tatkala menjadi dokter maka hendaknya dia tidak menjadi dokter anjing kecuali anjing-anjing yang diperbolehkan oleh syariat untuk dipelihara seperti anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga kebun maka anjing seperti ini seorang dokter mengobatinya atau mendidiknya tidak jadi masalah karena ini anjing-anjing yang dibolehkan dalam syariat. Yang jadi masalah kalau anjing peliharaan di rumah hanya sekedar jadi hiasan di rumah atau teman di rumah atau untuk ikut kontes ini jadi masalah karena e, malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjingnya. Ya. Seorang muslim tidak boleh memelihara anjing kalau hanya sekedar untuk jadi hiasan di rumah karena dikhawatirkan dengan najisnya ya sulit untuk dihindari. Nah, jadi e, terkadang e, saya pernah apa ada orang muslim memelihara seekor anjing waktu saya masih kecil dulu. Saya tanya itu kenapa melihara anjing? Katanya anjingnya sudah disunat, sudah masuk Islam. <laughs> nah ini yang benar yang nyunat juga siapa? <laughs> Ini tidak benar ya. Jadi eh, kalau anjing-anjing tersebut ternyata hanya sekedar dipelihara di rumah kemudian hanya jadi hiasan, maka seorang dokter tidak boleh tahu al-itsmi wal Jangan dia tolong menolong dalam eh, dosa dan permusuhan. Tetapi kalau anjing-anjing tersebut adalah anjing-anjing yang diperbolehkan oleh syariat untuk dipelihara seperti untuk berburu ataupun untuk uh, menjaga uh, apa namanya kebun maka tidak jadi masalah insya Allah. Kemudian juga seperti jangan dia menjadi dokter babi ya jangan. Ya. Ini babi berarti juga dia membantu dalam proses yang yang haram ini makanan haram dia ikut memelihara dan melestarikan makanan yang haram. Kita bilang mohon maaf ya kita alhamdulillah kita di eh, Indonesia kita tinggal di negeri kaum muslimin. Ini ya, kita katakan mereka harus mengerti dengan kondisi kita. Ini keyakinan kita bahwasanya meskipun kita dokter hewan tapi untuk masalah hewan-hewan yang seperti ini ya seperti uh, anjing ataupun babi maka kita berusaha untuk menghindarnya. Adapun yang lainnya alhamdulillah masih banyak hewan-hewan yang bisa diobati atau di, dipelihara dengan baik. Adapun uh, mengenai perubahan sikap setelah melaksanakan umroh atau haji, maka itu disebutkan oleh para ulama di, di antara tanda-tanda haji seorang diterima atau umroh seorang diterima adanya perubahan dari yang baik menjadi yang lebih baik atau dari yang buruk menjadi baik harus ada perubahan ya karena uh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya waman eh, wa man yu'min billahi yahdi qalbah tatkala Allah sebutkan tentang orang-orang yang bersabar dengan musibah kata Allah wa man yu'min billah barang siapa yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yahdi qalbah Allah tambah hidayah kepada hatinya oleh karenanya setiap orang yang melakukan kebaikan, maka kalau kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya tanda diterima kebaikan tersebut akan datang kebaikan yang lain, akan ada perubahan. Karenanya seperti para sebagian orang menganalogikan dengan misalnya e, mobil yang rusak. Kalau ada mobil rusak ya, mobil rusak ini dimasukkan ke dalam bengkel, maka dilihat bagaimana setelah keluar dari bengkel tersebut. Kalau ternyata setelah keluar dari bengkel ternyata mobilnya tetap aja rusak, berarti bengkelnya nggak beres. Demikian juga kalau dimasukkan ke dalam bengkel kemudian ternyata lebih parah, berarti bengkelnya ini nggak sangat sangat buruk sehingga kok mobilnya lebih parah lagi, lebih rusak lagi. Tetapi kalau dikeluarkan dari bengkel ternyata mobilnya lebih baik, maka tanda bahwasanya bengkelnya tadi benar. Demikian juga seorang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jika dia setelah dari hajian, ternyata akhlaknya tambah buruk, semakin sombong, semakin angkuh, menunjukkan hajinya tidak beres. Jangan-jangan dia berhaji karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, ya, karena hanya sekedar malu sama tetangga, punya uang kok nggak haji-haji. Nah, ini ini contoh-contoh haji yang tidak beres atau tatkala haji dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Katanya sebagian salah mengatakan ar-rokbu kefir wal haj qalil yang naik kendaraan, kendaraan naik tunggangan melaksanakan ibadah haji banyak, tetapi haji yang sesungguhnya yang sejati tidak banyak. Tidaklah tidaklah banyak ya. Demikian juga e, kalau seorang dari umroh kemudian semakin sombong, semakin angkus, suka pamer, nah, ini menunjukkan umrohnya e, artinya mungkin masih dipertanyakan. Oleh karenanya seorang tatkala baru pulang dari tanah suci berusaha untuk memperbaiki dirinya. Namanya kekurangan ada. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Dia mungkin masih melakukan maksiat, tetapi dia ada perubahan. Dia tidak seperti dulu. Ya, kuantitas dan kualitas maksiatnya berkurang. Bukan semakin bertambah semakin parah ya. Ya. ya kalau berkurang menunjukkan ada tanda-tanda kebaikan dan dia berusaha terus menuju pada kebaikan sampai maut menjemputnya, menjemputnya. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Jadi pertanyaan yang bagus di tanah air kita banyak eh, WC yang tentunya terkadang berwudu dalam WC tersebut pula. Jadi ada tempat buang air besar, tempat mandinya dan terkadang ada keran untuk apa? Berwudu. Bolehkah kita berwudu dalam dalam WC ya? Uh, kita bilang berwudu merupakan salah satu bentuk bersuci. Sebagaimana mandi juga merupakan salah satu bentuk ber, bersuci. Kalau kita boleh mandi dalam WC tersebut, demikian juga berwudu juga boleh dalam WC tersebut. Hanya saja tentunya kita menjaga diri. Jangan sampai terkena najis ya. Ya, tatkala kita dalam WC tersebut ya, eh, tatkala kita berwudu ya kalau kita kena najis kita bersihkan kaki kita namun kalau masalah sah tetap aja sah ya karena tidak diragukan seorang mandi dalam kamar mandi sah dan mandi itu adalah bentuk bersuci salah satu dari bentuk toharo demikian juga berwudu maka wudu tersebut juga juga sah ya Apakah boleh menerima hadiah dari orang tua yang sebelum meninggal melebihi sepertiga dan apa bedanya hadiah dan warisan dan wasiat ya? Jadi uh, asalnya anak-anak boleh menerima hadiah betapa berapapun dari orang tuanya. Hanya saja orang tuanya tatkala memberi hadiah harus diberikan sama kepada anak-anaknya seluruhnya. Oleh karenanya hadis yang sahih tentang kisah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu tatkala Bashir ayahnya memberi hadiah seorang budak kepada Nu'man Kemudian ayahnya ingin menjadikan Nabi sebagai saksi bahwasanya dia sudah memberikan hadiah seorang budak kepada Nu'man. Maka pergilah sang ayah Bashir menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man." Apakah semua anak-anakmu kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata sang ayah, "Tidak, hanya Nu'man saja yang saya berikan." Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, Inilah ashadu alal jaur. Saya tidak mau bersaksi atas suatu perbuatan zalim. Dari sini sebagian ulama mengatakan hadiah yang orang tua berikan kepada anaknya tidak adil hadiah tersebut tidak sah harus di, dikembalikan ya. Tetapi kalau uh, apa namanya hadiah tersebut sama rata ya diberikan kepada anak-anaknya berapa saja dan sang ayah dalam keadaan sehat walafiat mau dikasih hadiah seluruh hartanya juga tidak jadi masalah ya. Tapi dengan rata kepada seluruh anak-anaknya. Kalau dia punya anak empat, satunya dikasih rumah, semuanya dikasih dikasih rumah. Satunya dibelikan mobil, semuanya diberikan mobil. Ya. Adapun satunya dibelikan mobil, satunya dibelikan sepeda, ya ini menimbulkan kecemburuan. Dan sebagian ulama mengatakan hadiah seperti ini tidak sah dan harus di, dikembalikan. Berkaitan dengan warisan, ya, warisan itu tidak apa namanya wasiat. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Artinya jika seorang kaya raya kemudian dia meninggal dia mengatakan kalau saya mati setengah hartaku untuk bangun masjid, ya, maka ini tidak boleh diambil dari setengah hartanya. Hanya boleh diambil sepertiga hartanya. Kecuali kalau seluruh ahli waris setuju, nggak jadi masalah. Seluruh ahli waris setuju. Untuk ayah kita, tidak apa-apa setengah harta untuk bangun masjid. Kalau seluruh, seluruh ahli waris setuju, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau ada yang tidak setuju, maka harus di, di, di, dikembalikan ya. Yang, yang, yang haknya harus dikembalikan, tidak boleh lebih dari sepertiga harta uh, uh, mayat ya. Kemudian waris pun tidak wari, uh, wasiat pun tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Misalnya seorang ayah tatkala akan meninggal dia mengatakan, "Saya mewasiatkan seperlima hartaku untuk anakku yang paling bungsu." Dia masih kecil, saya sayang sama dia. Ini tidak boleh. Ya, anak bungsunya merupakan ahli waris dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat hanya di luar ahli ahli uh, waris ya. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz uh, Bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan di antara para mazhab Terutama yang berkaitan dengan ibadah Salah satu contoh adalah bagaimana kita melihat tata cara berwudu seseorang Ketika dia mengusapkan rambutnya Membasuh rambutnya Mana yang benar? Apakah karena di Indonesia ini banyak sekedar hanya menciprat-cipratkan atau menepuk-nepukkan air hanya untuk rambut di depan. Sementara sebagian lagi membasuh adalah membasuh dari depan ujung rambut depan sampai kepada yang belakang. Hal ini menjadi kebiasaan dan kemudian ilmu tanpa amal dan amal tanpa ilmu adalah sesuatu yang uh, semua tidak ada manfaatnya kalau kita tidak berilmu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Jawabannya besok. Semua tidak ada manfaatnya kalau kita tidak berimun.